Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah <clears throat> peserta kajian Jumat pagi musola al-ikhlas sandawa rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca fikih tarbiyatul abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala masih di bagian tentang eh, saran-saran uh, sejumlah dokter. Poin selanjutnya adalah litanmiatil kudratil akliyat untuk menumbuhkan kemampuan logika wa taklimiyah dan pengajaran bagi anak-anak yunabah perhatikanlah ilal ati poin-poin berikut ini. Yang pertama, wajib atas seorang ibu untuk antusias membiasakan anaknya sejak dia lahir untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan. <clears throat> Wadhalika caranya misalnya adalah ketika anak mau menggigit buah dada si ibu, maka segeralah ibu menarik buah dadanya dengan memperdengarkan kata-kata tidak boleh Wakadhalika demikian juga ya, beberapa kata misalnya sangat disayangkan, terima kasih, na'am dan seterusnya. Kemudian indama pada saat anak itu tumbuh besar eh, yabda'u dan mulai faham wa yabda'u fil idrak dan mulai paham maka hendaknya ibu menggerakkan nuharik syafa hendaklah kita gerakkan bibir dan iman selalu di depannya dengan kata-kata sederhana semacam abi, umi, ibu, bapak. Maaf ditambah pengulangan kata-kata tersebut di depannya secara terus-menerus. Peminta dari sana tazidu hadil kalimat maka kosakata itu bertambah secara bertahap dan disarankan untuk menjauhi penyelewengan apapun atau tashwih menjelekkan kata atau memelesetkan kata iktisaban dalam rangka supaya tertawa dan menghibur si anak maka tidak disarankan memelesetkan kata yang mau diajarkan kepada anak namun uh, ucapkan dengan ucapan yang benar. Ye, misalnya makan ya makan, tidak kemudian uh, apa misalnya mak apa-apa ya, tidak utuh tadi plesetkan pakai bahasa planet. Maka ini satu hal yang tidak disarankan. Namun ajarkan anak dengan kata-kata yang benar sejak dini. Kemudian wajib daiman selalu ketika anak itu si uh, tanawul mengkonsumsi makanan apapun diulang-ulang nama makanan itu. Yeah. Untuk menambah kosakata dia. Dan muhawalah dan berupaya untuk menarik si anak lidikir untuk mengingat sesuatu tersebut. Walayaktafi dan tidak mencukupkan diri dengan isyarat pada si anak lil isra karena mau cepat-cepat memberikan barang tersebut kepadanya. Namun barang yang mau diserahkan ditanya ini apa namanya. Ustaz Yustahab dianjurkan untuk mengulang-ulang nama person di depan dua bibir si anak. Yang person tadi merupakan kerabat dan tetangga plus isyarat kepada si pemilik nama plus ditambah mensederhanakan kata-kata tersebut dan tidak ijahat menyusahkan telinga si anak awalan pertama kalinya dengan memperdengarkan kata-kata wa asma dan nama muakkodah yang rumit. Karena jika di awal-awal dia belajar kosakata malah diperkenalkan nama-nama atau kata-kata yang sulit di sini disampaikan kotu sabib bisa menyebabkan kegagalan dalam mempelajari e, kosakata dan mengulang-ulangnya. Wajib takwiyah menguatkan dua faktor pendorong yang ada pada diri si anak untuk belajar dan untuk mengucapkan yang benar. Wadhalika dan hal tersebut bitasdi' dengan memberi motivasi secara terus menerus ketika si anak najah sukses bil kalam berkata-kata dikata, direspon dengan pinter cakep cantik dan seterusnya wadhalika dan hal itu menguatkan faktor e, motivasi tadi bi wasail dengan sarana-sarana yang abesat yang paling sederhana. Misalul hutab semisal apresiasi kepada si anak bil kalimat tayyibah dengan kata-kata yang baik dengan menciumnya atau menampakkan gembira wa tahlil tahlil maknanya juga gembira amamahu <clears throat> di hadapannya Wala aksi dan kebalikan dari hal tersebut yang bersepatunya sepatutnya e, Adam koharitifli tidak uh, memaksa si anak tidak menjatuhkan mental si anak biri irham awid dahik aw dengan membuat dia susah dahik dengan mentertawainya dan mengejeknya <clears throat> min tarikatin nutqihi gara-gara cara pengucapannya yang tidak benar, yang tidak bagus. Maka kalau bagus dikasih apresiasi, kalau keliru jangan di jangan dijatuhkan. Fa inna karena hal tersebut bisa menyebabkan kebalikan yang terjadi. Ya, kebalikan dari apa yang diharapkan. Takaidan karena membuat rumit keadaan jiwa si anak mimma yu'ati ila yang menyebabkan keterlambatan dalam al-kalam berbicara wa ta'alum dan proses belajar Kemudian yang baris sepatutnya tidak menoleh, ya, tidak menarik pandangan si anak ketika dia kesusahan untuk berbicara. Misalnya tahtahah dia gagap dalam berkata-kata dan mendapatkan kesulitan untuk mulai berkata-kata dan seterusnya. Namun bantulah dia untuk mengingat kata-kata yang ingin dia ucapkan dan mengucapkannya. Dan bantulah uh, eh, fihanane dengan penuh kasih sayang. Ma'atajanno plus jawilah al-un sikap keras, wasyidah dan keras, tamaman betul-betul dijauhi. Ma'ad diringi tadrib latihan terus menerus untuk mengucapkan beberapa kata watasjik dan memotivasi dengan segala sarana ingdana jahitifli ketika suksesnya si anak fitarolop untuk mengalahkan kesulitan tersebut Ma'ai ilmi perlu diingat bahasanya kesulitan finutki dalam pengucapan ini ghaliban ma biasanya terjadi di minal ahwalil mu'akotah kondisi sementara murtabitah berkenaan dengan perkembangan si anak watak takfi dan akan hilang kesulitan tersebut kalau tidak ada permasalahan akan hilang dengan seiring berlalunya waktu. Kemudian yang baru sepatunya ada mutaklik, tidak berkomentar terhadap cara pengucapan si anak semacam mengadu masalah misalnya lil akharina minal akarib kepada orang lain semisal kerabat atau tetangga mengadukan bahasanya anaknya tidak bisa mengucapkan yatakallam ayantek tidak bisa untuk mengucapkan kata-kata wakadzalika demikian juga yang baru sepatunya tidak mengulang-ulang kata-kata yang jelek di depan telinga si anak kata-kata yang statusnya jelek ya, bodoh tolol atau yang lain nah, jangan di eh, terdengar pada anak usahakan untuk tidak terdengar pada anak Di anal ba'da karena sebagian orang punya anggapan atau keyakinan anak Anatiflah bahasanya Anak indama yang tiku pada saat mengucapkan Satu nama Musyawihan yang jelek ya, Atau musyawihan Ketika uh, Oh maaf Berarti kalimat musyawahan jelek di sini maksudnya jelek dari kata-katanya si anak. Eh, dia tidak bisa eh, berkata-kata dengan bagus. Dia misalnya mau ngomong mandi, dia apa cuma didi, ah, misalnya. Maka sepatutnya Adam tiga kalimat al-musyawahah Jangan diulang-ulang kata-kata yang jelek yang dia kata-kata yang buruk artinya yang tidak bisa dia ucapkan dengan baik. Jangan kita ulang-ulang di telinga si anak karena sebagian orang tua berkeyakinan bahasa anak pada saat dia mengucapkan satu nama secara tidak bagus, secara tidak sempurna. Lantas eh, banyak orang tua beranggapan sepatutnya orang tua mengucapkan dengan cara yang sama dia mandi itu Didi, nah, terus nanti ayo Didi, ayo Didi. Nah. Ada sebagian orang tua demikian. Tujuannya aktif atiflu supaya si anak ini tahu maksud yang dengan orang tua. Di sini katakan wahada khotoun gabir. Ini adalah pendidikan yang salah besar. Kenapa kan nakot ibu? karena bisa jadi menyebabkan terus menerusnya pengucapan yang tidak tepat tersebut pada diri si anak mudah hayati sepanjang hidupnya. Ini. Namun ya, hendaknya orang tua tetap mengucapkan kata-kata yang benar. Ya, mandi ya mandi, tidak harus mengikuti bahasa planet si anak. Kemudian dia membaris sepatunya tidak berlebihan, lebihan fitadlil dalam memanjakan anak dan mengabulkan setiap keinginannya atau isra atau tergesa-gesa daiman selalu untuk memuaskan si anak ketika dia nangis atau ketika dia asobiyah dalam keadaan tegang dia ngotot ketika dia nangis atau ngotot ma'adam ta'rif tifli ya, ditambah adam ta'rif tidak memperkenalkan kepada si anak ya, ganjaran dan hukuman Waqad arudhalika kathiran dan memanjakan berlebihan itu nampak seringkali seringkali nampak dalam cara didik ya, al-judud si kakek kepada cucunya. Di mana rasa sayang itu ya tadafak itu tercurah bercurah-curah dari si kakek kepada cucunya. Mima Yusabib ini menyebabkan ziyadah fitadlil berlebihan dalam memanjakan. Demikian juga memanjakan secara berlebihan itu kita jumpai fitil fil wahid ketika anak itu cuma satu-satunya tidak ada adiknya ini, maka jadilah dia manja maka perlu cepat-cepat punya adiknya ya, ya, biar yang uh, yang barep tidak berlama-lama manja akhirnya ya, keterusan maka, maka memanjakan berlebihan seringkali terjadi pada tifli al-wahid ketika itu anak satu-satunya Oh, fil abah wal ummahat al mutaqaddimina fi sinni atau bapak dan ibu yang umurnya sudah lanjut, lama tidak dapat momongan. 10 tahun, 15 tahun baru punya anak. Nanti begitu punya anak, anaknya dimanjakan, seringkali dimanjakan secara berlebihan. Faya faya jibu an maka wajib adanya nasihat dalam kondisi ini. Hmm ala takwid titifli dengan membiasakan anak ya, mendengar orang tuanya mengatakan tidak ya, tidak semuanya dituruti maka ada ya, tidak dil mawati di sebagian kasus walhirs dan antusias untuk melaksanakan hal tersebut demikian juga jangan isra cepat-cepat memuaskan si anak menuruti si anak di semua apa yang jadi keinginannya warohobati dan keinginannya. Maaf ditambah atas motivasi yang terus menerus ketika anak itu bisa melakukan aktivitas yang bagus, yang disukai dan mencelanya namun tanpa keras ingda ijyanih ketika dia melakukan aktivitas yang tidak disukai. Yang bari sepatutnya ada iman selalu ijat mengadakan ya, motivator, menciptakan motivator pada diri si anak untuk belajar semisal permainan yang bermanfaat Ma'a diiringi dengan pengulangan berulang-ulang menyebutkan nama permainan-permainan tersebut di hadapan si anak. Demikian juga al istirahat ma'ahu berperan serta ya, bersama si anak fi takwin dalam membentuk afkar pemikiran yang sederhana ma'am muhawalah plus diiringi usaha tafhim memahamkan si anak li ba'dil mawakif al-marhub beberapa mawakif sikap yang disukai dan yang tidak disukai Wadhalika dan itu adalah litanmiyah untuk menumbuhkan kemampuan anak untuk mendapatkan pengetahuan al-maklumat litifli bagi si anak. Sebagaimana sepatutnya tasjid memotivasi anak secara terus-menerus Engda muhawalatihi ketika dia berupaya untuk membentuk dan memiliki pendapat pribadi atau ibda menampakkan ide-ide atau pemikirannya di depan yang lain. Dan ketika anak itu punya pendapat pribadi, dan berlatih punya pendapat pribadi maka jangan ada tahakum jangan diejek jangan diolok-olok jangan dihentikan atau jangan dijauhkan dengan alasan dia masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Karena ini merusak psikologi si anak tentunya. Yang baris sepatutnya tidak menjerumuskan anak lisama mendengar kata-kata yang jel, uh, al-muzriyah yang memalukan atau kata-kata yang jelek, kata-kata caci maki. Autasi atau memotivasi anak untuk melafalkan beberapa kata-kata yang jelek dengan alasan kata-kata tersebut adalah sesuatu yang bersifat musilin menghibur. Walakin Lakin yasma'u tiflu ketika ketika seorang anak itu mendengar ya subuh abahu maka dia akan mencaca mencaci ayahnya atau melafalkan semacam kata-kata semacam itu fa'inah maka kata-kata semacam ini kotakun wabalan akan jadi bencana di masa depan si anak yaitu anak yang ya ta'awat terbiasa lidahnya untuk mengatakan kata-kata yang jelek bencananya apa la yastati'u ayatukaha dia tidak bisa meninggalkan kata-kata jelek tersebut fayakunu mahalan linaqdi akhirnya anak jadi sasaran kritik likuliman haulahu dari semua orang yang ada di sekelilingnya ya, maka ya, upayakan anak untuk tidak mendengar kata-kata yang jelek dari lingkungannya, dari bapak dan ibunya, kakek dan neneknya, kakak-kakaknya, dari tontonannya dan yang lain. Ya, karena ya kita ya, di dunia di dalam dataran kenyataan itu satu hal yang kita bisa kita saksikan kata-kata yang jelek itu untuk anak-anak gampang sekali apalnya dengan kata-kata yang baik itu sulit untuk ditanamkan. Ini. Kemudian yang baru sepatunya perhatian. Ali inayah memberikan perhatian dengan meliputi si anak biwasatin mutawazinin dengan berada di tengah-tengah Eh, suasana yang imbang dari sisi aspek-aspek nafsiyah kejiwaan. Fala, yajibu maka wajib si anak tidak diliputi bijawin dengan suasana sedih yang luar biasa atau suasana keras atau ketakutan wama ilaihi dan yang lain dan lain-lain. Mimma yu'athir yang ini akan mempengaruhi takwin pembentukan emosi atau ke, e, awatif perasaan atau emosi si anak. Fakat Yusuf ibu dalika karena suasana semacam itu, suasana yang tidak baik, itu menyebabkan kholalan, menyebabkan error fil halatin nafsiyatil tifli, ini kondisi psikologis si anak yang ini yu'athir akan mempengaruhi kudratihi kemampuan dia taklimiyah kemampuan ya, belajarnya demikian juga ala kalamihi mempengaruhi kemampuan dia untuk berkata-kata ya, maka upayakan untuk tidak e, menampakkan kesedihan ketakutan yang berlebihan pada anak ya, ketika kemudian bab, uh, suami dan istri perlu ya, perlu diskusi serius alias ribut dan tengkar ya, maka upayakan untuk tidak diketahui oleh anak setelah anaknya tidur semua ya, baru kemudian ya, baru kemudian tengkar ah, gitu atau cari tempat ah, baru kemudian ya, Eh, baru kemudian apa, eh, membicarakan yang mau dibicarakan. Hmm. Maka jangan eh, jangan sampai perlihatkan kepada anak suasana yang menakutkan. Bapak dan ibunya tengkar, ibunya pakai banting piring, bapaknya pakai ini. Ini sangat mempengaruhi psikologi dan kejiwaan si anak. Ya jibu an wajah an nazar wajib untuk kita eh, memberikan perhatian fidzalika taksir syadid pengaruh yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh sebagian program televisi pengaruh yang luar biasa jelek pada anak di antara hal yang sangat e, berbahaya untuk pendidikan anak adalah film-film kekerasan, e, film pembunuhan, ya uh, wal isarah atau film-film eh, atau tontonan yang isarah membangkitkan sahawat. Hmm. Ya. dan film-film horor. Ya, ini nanti akan merusak eh, kejiwaan si anak. Dia akan jadi penakut. Kenapa? Karena tontonannya film horor. Ya. Dan seterusnya. Wahia dan acara-acara ini fimuntahal khutura Sangat-sangat berbahaya bagi halah tifli an-nafsiyah. Ini kondisi kejiwaan psikologis si anak, demikian juga kondisi kesehatannya. Kathiran mas seringkali bapak dan ibu mengadukan anaknya yantabah, yantabahum tertimpa halatun al-faza, kondisi ketakutan, atau teriak-teriak di malam hari atau anak tersebut melakukan sejumlah gerakan yang aneh atau tindakan yang tidak sesuai dengan umurnya maka boleh jadi sebabnya karena tontonannya <clears throat> fayajib anarji ila alwasati al-aili maka wajib kita memperhatikan uh, suasana di tengah-tengah al-aili keluarga dan al-jauk dan suasana yang meliputi si anak terutama program televisi yang dia lihat. Wakadhalika demikian juga kondisi keluarga yeah. Bainal ab wal, wal om antara bapak dan ibu Supaya anak itu punya psikologi yang bagus Kondisi bapak dan ibu Ya jibu wajib antah luar minal masyakil Bersih dari problematika. Di antaranya adalah dojit, bapak dan ibu tidak bersuara gaduh karena ribut di depan anaknya. Atau asyijar atau tengkar. Akwa bikhasah terutama di depan anaknya. Ini, ini tentu sangat merusak psikologi anak atau tidak di depan anaknya namun setelah tengkar itu misalnya ibunya masih sedih ya, nangis-nangis ya. ya tengkarnya tadi malam non paginya masih ya, punya dampak ini juga mempengaruhi perkembangan psikologi si anak demikian juga manakala anak fuk dan kehilangan inayah perhatian atau Hanan kan kasih sayang karena liriap karena ketid ketidakadaan salah satu dari bapak dan ibunya. Hal ini disebabkan perceraian atau yang lain. Yusab ibu itu bisa menyebabkan sejumlah pengaruh salbiah yang negatif pada kondisi saraf dan kejiwaan si anak. Kemudian ingda ta'akhui tifli ketika anak itu terlambat dalam berbicara dan memahami yang bagi sepatunya ada iman selalu at itminan tenang menenangkan dan memastikan bahasanya indra anak bekerja bitari kotaibah dengan cara yang memang bagus. Famathalan misalnya wajib melakukan pengukuran pendengaran Demikian juga pengukuran, penglihatan, dan seterusnya. Wakadhalika demikian juga ana wujuda ayy kholalin adanya uh, error apapun dalam indera-indera ini akan menyebabkan anak dhafil istijabah lemah responnya watafa'ul dan responnya lemah responnya ma'albi'ah bi'ah terhadap lingkungan yang mengelilinginya. mengelilinginya. sebab dalika maka hal tersebut menyebabkan lemahnya iktisabil kudrah upaya untuk mendapatkan kemampuan berbicara dan belajar. Ini nasihat-nasihat yang cukup bagus yang disampaikan seputar uh, perkembangan si anak dari sisi uh, kemampuan belajarnya dan kejiwaannya. Dan kembali ke permasalahan kesehatan eh, wa fi halatil hasasiyah dan dalam ketika kondisi sensitif wa nazalat sya'biyah dan terjadi radang al-mutakarrah berulang-ulang, maka patut perhatikanlah hal-hal berikut ini. Kathiran ma seringkali yusabu atiflu ya, seorang anak itu terkena wakhosotan terutama di dua tahun pertama dari umurnya naubat eh, giliran atau silih berganti iltihab asyabi iltihab radang atau syabi kayaknya di depan dulu pernah ada ya sejenis radang lah yang jelas Imayadharu ala syakli yang nampak dalam bentuk akrot gejala-gejala kalhukah eh, kuhah semacam batuk kuhah maknanya soal batuk wa nahjan nggak tahu ini nahjan di al-ma'ani juga kayaknya ndak ada wal hararah dan demam panas wal qai' muntah demikian juga bernapas dengan suara yang bisa terdengar maka hendaknya jika dijumpai hal ini, hendaklah segera uh, eh, biarti Tifli membawa anak ini ke dokter. Aladhi Yusari yang uh, segera saja dokter tersebut bidaurihi dengan perannya taskhis. Taskhis dalam bahasa kedokteran artinya diagnosis. Diagnosis dalam bahasa Arabnya taskhis. Al-marad yeah, mendiagnosis sakit yaitu al-hasasiyah bisadr yaitu uh, sensitif pada dadanya. Wahadil kalimat kathiran ma dan kata dan kata ini juga seringkali tusipu afkarahu bisa me menimpa pemikirannya wal umat dan para ibu dan juga bihasasiyah syadidah sensitif yang luar biasa walakin fi hadil halak kan tapi dalam kondisi ini ya, nafsian secara kejiwaan wa atifian dan emosi atau perasaan watan akisu dan akan e, terpantul terefleksikan bil kolak an nafsi kecemasan jiwa di masa depan anak ini wabi wa ala tariqatil hayah al usariyah dan e, kehidupan keluarga bi suratin salbiyah dengan bentuk yang negatif Ya, wa nuhibu dan kami ingin untuk mengingatkan hal ini bahasanya kata-kata hasasiah sensitif wa ingka nabiya meskipun ada padanya sebagian minasihah satu hal yang benar secara kata faya maka sensitif ini kadalika demikian juga boleh jadi adalah kesalahan besar dalam banyak kesempatan wadhalika dan hal tersebut karena ansijah atif li asahir kalau ansijah mana aslinya tentu tenunan namun di sini misalnya kondisi biologisnya mungkin anak yang masih kecil itu memang secara umum semuanya masih serba sensitif gampang flu gampang ini dan seterusnya khasatan terutama karena pengaruh-pengaruh eksternal ini berbeda dengan kondisi biologis person yang sudah balik, yang sudah sempurna, yang sudah matang. Maka jihas al-asabi, misalnya sistem saraf, misalnya yakunu hassasan li mu'athirat al-kharijiyah. Itu sensitif dengan pengaruh-pengaruh eksternal untuk anak-anak dibandingkan fil balik anak yang sudah dewasa. Wa idharu dhalika dalam hal tersebut nampak fi infial atifli asyadid ini, e, emosi anak yang demikian luar biasa. Demikian juga kulit anak itu masih sangat sensitif. Khosotan terutama e, taktalib dan itu berbeda dengan kabir sini orang yang sudah dewasa. Oleh karena itu nampak hal tersebut dan hal tersebut satu hal yang nampak maka dijumpailah perubahan warna yang cepat atau radang yang berat ketika ta'arudhi lil hasyarat ketika dia terkena serangga masalah misalnya demikian juga kondisi anak misalnya jihaz al-mana'i sistem kekebalannya Sistem kekebalan si anak tidaklah belumlah berada dalam level yang matang al-kafiyah yang cukup untuk melindungi badannya. Demikian juga pertumbuhan riatain paru-parunya. Dua paru-parunya Demikian juga sya'ab al-hawaiyah apa ini? Eh, kalau letter lucknya cabang-cabang hawaiyah e, udara e, ha? Eh, mungkin rongga-rongga udaranya atau saluran pernapasannya mungkin min ansijatin itu tenunannya e, kondisi biologisnya belum sempurna semacam demikian juga rodorif Ghadarib itu setiap uh, adalah tulang yang lembek. Yeah, tulang lembeknya, tulang persendian mungkin atau tulang yang lembek. Wal adolah dan ototnya. Wal aksab dan sarapnya. Dan ghadat mukhotiyah. Gak tahu ini. wa dan yang lainnya itu semua belum sempurna. Itu semua belum sempurna. Mimma yu'adi ila yang menyebabkan terjadinya tafa'ulat syadidah eh, respon yang sangat eh, berlebihan bersama pengaruh-pengaruh eksternal. Misalnya ketika kena asap atau rob debu, eh, kemudian apa tiarotil hawa tiaratil hawa apa berarti arus udara maksudnya ya, terkena udara luar terutama albaridah yang dingin atau yang memiliki rutubah kelembapan yang tinggi wa iltihabat al-virusiyah atau yang memiliki radang virus semisal dingin dan influenza dan seterusnya. Mimaya tasabab ini menyebabkan terkenaknya si anak bihadin naubat ya, giliran yaitu giliran sakit alati tata koror yang berulang-ulang Pita arutil atfal ketika anak ini bersentuhan dengan pengaruh-pengaruh Ya, yang sama di atas. khasa terutama at-ta'arud al-mufaji. Ya, eh, khasa terutama ketika terjumus eh, terbersentuhan dengan al-mafaji secara tiba-tiba. Semisal perubahan udara lingkungan minta dafi'in dari udara yang hangat dan tiba-tiba berpindah ke udara yang dingin wa'adatan dan, dan biasanya, wa'adatan ma dan biasanya tantahi hadin naubat, giliran sakit yang bolak-balik pada anak ini, itu akan tantahi berakhir dengan takot tumitif fisini. Dengan semakin bertambahnya umur si anak. Ketika nudut, ketika semakin matangnya organ-organ badannya, bihaitu tastati' sehingga dia mampu untuk melawan faktor-faktor di atas. Wa ilmian dan secara ilmiah disarankan menamai kondisi ini dengan jihas tanafusi sedidit tafaul. Ya, saluran pernapasan yang masih sangat sensitif, yang sangat ya, reaktif. Wali taklid dan untuk mempersedikit dan menjauhi giliran sakit wajib anurawih untuk kita tekan-tekankan dalam hal ini poin-poin berikut ini. Ya, maka satu hal yang patut disadari kalau anak-anak itu gampang sakit. Ya, yang tadi istilahnya dengan sensitif dan karena dia bolak-balik sakit, anak itu bolak-balik sakit, maka eh, sakitnya disebut dengan naubah. Naubah itu giliran. Ya, karena bolak-balik ya, seperti dapat giliran ya. Karena bolak-balik sakit itu sifat uh, sifat kondisi ma, uh, psikologis anak gampang sakit. Apa-apanya sensitif. Ya, sensitif dengan udara malam, sensitif dengan kena air hujan, sensitif dengan ini, dengan itu. Ya, ini gampang maka harus di uh, karena tadi disampaikan imunnya belum sempurna kemudian demikian juga apa saluran apa pernapasannya itu belum bagus dan seterusnya maka gampang sakit terutama jika uh, jika terjadi perubahan secara tiba-tiba dari udara hangat ke udara dingin misalnya maka kemudian ada saran-saran untuk mempersedikit e, keseringan-seringnya anak untuk sakit ketika di usia-usia pertumbuhan awal-awal pertumbuhannya. Yang pertama, sepatutnya menjaga untuk tidak terpaparnya anak mislihat haulai atfal, anak-anak semisal itu terpapar dengan perubahan al-jauh e, udara yang tiba-tiba tetap terpapar debu lebih khas terutama arus al-hawa angin yang dingin atau rutubah yang lembab dengan kelembapan yang tinggi. Wa nadhkuru fi dan kami ingatkan atau nudzakiru kami ingatkan dalam hal ini takifat AC takifatil hawa AC tal marawih atau kipas angin al mubashirah yang terkena langsung pada si anak. <coughs> Maka dia terpapar langsung kena e, kipas angin, nah, nanti gampang masuk angin. nih Kemudian yumkinu mungkin e, ya, meletakkan kamamat e, masker atau kena atau penutup muka atau sapu tangan pada hidung dan mulut anak ingda wujudi daruratin ketika terpaksa dia harus terpapar limis lihadil mu'athirat pengaruh-pengaruh ini semisal dia harus berangkat ke sekolah pagi-pagi yang betul-betul pagi atau keluar di malam hari gara-gara e, keterlambatan dalam mengunjungi salah satu kerabat maka pulang dari tempat kerabat dah malam hari maka jaketnya maka kaos kakinya e, tutup kepalanya semuanya harus e, harus diperhatikan Meskipun boleh jadi si anak menolak karena dia gerah, panas dan seterusnya, ya, itu harus dipahamkan. Kemudian dianjurkan agar anak tidaklah terpapar mutlakon sama sekali terpapar asap rokok meskipun secara tidak langsung di tempat salah satu kerabatnya. Yang boleh jadi rokok tadi ada di kamar yang lain yang ada dalam rumah itu misalnya fa inna dzalika yazidu karena hal tersebut akan menambahkan e, ta'arud ajihizah at-ta'limiyah terpaparnya organ-organ eh, yang diperlukan untuk belajar eh, lil iltihabat untuk mengalami radang wa yuqalil mukawamatu mukawamatuhu laha dan mempersedikit perlawanan terhadap terhadapnya terhadap asap rokok. Bal wayakunu ta'thiruhu ala ghair mudakhin bahkan asap rokok itu pengaruhnya kepada bukan perokok terutama anak-anak jauh lebih besar daripada orang yang merokok itu sendiri. Perokok pasif itu punya dampak eh, pengaruh yang Eh, terkena pengaruh yang lebih besar daripada perokok aktif. Yustahabu disarankan melakukan latihan-latihan bernapas. Demikian juga latihan-latihan yang membantu untuk menumbuhkan otot dadanya atau latih sadar yang disebut dengan tamarin latihan fardis sadar. Wa mumarosah dan melakukan riadah olahraga semisal berenang. Demikian juga uh, latihan untuk meniup, meniup balon, balonat, ya, ya meniup, uh, meniup balon. Uh, Wadhalika dan meniup balon itu bermanfaat li takwiyati sya'ab untuk menguatkan saluran-saluran apa tadi saluran-saluran udaranya, saluran-saluran pernapasannya dan bermanfaat untuk latihan otot dadanya. Kemudian e, wujud hasasiyah adanya sensitif secara real untuk nau'in mu'ayyam minal mu'athirat. E, pengaruh tertentu. Semisal ada anak yang terpengaruh e, punya sensitif kalau terkena bulu Eh, sya'ar atau bulu kemudian farwu ya sama kurang lebih bulu wasuf dan wal cotton atau kapas dan seterusnya yumkin istinta juhu ingda isabati tifli al-kabir mungkin disimpulkan ketika ada anak yang sudah cukup besar yang dimaksud cukup besar setelah enam tahun misalnya kok terkena eh, sakit semacam ini Maaf padahal dia tidak terkena sakit tersebut filmati di masa silam maka wajib melakukan tahalil analisis yang mesti dilakukan untuk mengetahui hal tersebut. Hatta yumkina tajanubut ta'arud sehingga mungkin untuk menjauhkan dia untuk terpapar semacam pengaruh pengaruh ini Allah diusapib yang menyebabkan sensitif pada organ pernapasannya. Ya, maka jika ada anak yang sakit gara-gara terpengaruh bulu dan itu umurnya sudah di atas enam tahun dulunya padahal tidak, ya, maka perlu diperiksakan ke dokter untuk dilakukan analisis yang semestinya. Kemudian wujud adanya e, sensitif untuk nau muayyam dan makulat makanan jenis tertentu adalah satu hal yang sangat-sangat jarang terjadi. Hudus terjadi, nadir langka, jidan sekali. Bahkan sebagian e, sebagian ahli mengingkari adanya hubungan ini makanan tertentu dengan sensitif. Wanah nulanan sahu kami tidak menyarankan sebagai dokter kami tidak menyarankan menjauhkan anak dari makanan-makanan tertentu ketika dia terkena hal ini. Karena mencegah makanan semisal ikan atau telur atau susu itu nggak tahu itu Hah? coklat ya oh ya cikulat cikulat eh, ya, ya, dan coklat dan yang lainnya kasiran mas kali yang akis itu akan uh, eh, terrefleksikan ya, ala isa tifli si anak ini terkena su'i dia uh, eh, pencernaan yang jelek Iya. Kenapa? Karena tidak pernah makan telur. Iya. Karena kenapa sensitif dia kalau makan telur. Bahkan Hizal jadi kurus karena tidak adanya protein yang semestinya. Linumu untuk pertumbuhan badannya dalam hadhi fi hadil marhalah dalam fase ini, fase umur ini. Bahkan makanan-makanan di atas, telur, kemudian ikan, susu, bisa jadi kot eh, taksibu al jisma memberikan kepada badan pertumbuhan yang alami. Demikian juga memberikan mana'ah tabi'iyah imun alami. Dit untuk menghadapi jika terkena mikroba alati mik, uh, itu mikrobiah mikroba alati kotakunu sababan yang terkadang menjadi sebab ya, fibak dihadil halat dalam kondisi-kondisi ini. Ini dokter yang di sini dia tidak sepakat mengatakan bahasanya ada makanan yang memiliki efek e, sensitif untuk anak-anak. Ini itu pendapat beliau. Ini Bahkan kalau kemudian dengan alasan itu akhirnya anak tidak makan ikan, makan telur, kata beliau malah dampaknya negatif. Kemudian eh, selanjutnya yang baru sepatutnya tidak berlebihan fi akhdi kathrim nal adwiyah. Mengkonsumsi terlalu banyak obat. Nah, bolak-balik minum obat itu satu hal yang tidak baik. Terutama mudadat hayawiyah antibiotik. alat itu titusab yang diresepkan wasof itu kalau dalam bahasa kedokteran resep wasfun tibi itu resep dokter dalam jumlah yang banyak dalam kondisi-kondisi ini itu kondisi sensitif nanti biasanya nanti akan ya, alergi atau sensitif ah, nanti akan diresepi antibiotik nah kalau bolak-balik kena sensitif nanti bolak-balik mengkonsumsi antibiotik Ila kecuali idakana jika tadi kondisi sensitif tadi diiringi misalnya dengan iltihabat radang karena bakteri. Wakadhalika demikian juga tidak berlebihan dan berlebih-lebihan untuk memberikan nah itu apa itu murokabat kortizun obat kortizon nama obat Hmm, obat apa? <laughs> ya obat kortizon. Campuran itu, murakabat campuran. Berarti obat yang tercampur dengan kortizon. Ila fi halati syadidah kecuali dalam kondisi yang parah. Hasaba wasfi tobi berdasarkan resep dokter. Dan dengan teguhan sekecil mungkin, sedikit mungkin. Yeah mungkin yumkinu biha asautarah yang memungkinkan untuk mengendalikan kondisi ini. Wayumkin dan mungkin menggunakan obat-obat yang diresepkan dengan cara istingsyak, dengan cara diserot. Haitsu innaha takunu ghaliban aminah karena umumnya itu aman dan tidak memiliki mudhaafat janibiah efek samping. Oh, mudhaafat itu efek samping janib ya, janib kan samping ya, ya janib samping ya, janib ya efek samping ya, intinya kalau bisa tidak terpapar banyak obat kimia beliau sarankan untuk mengupayakan demikian. Kemudian eh, dokter yang lain kalimatul akh atau bib dokter Usama faudah Beliau adalah spesialis penyakit kulit, watana suliah dan uh, apa alat kelamin. Ya, biasa kan spesialis kulit kan plusnya apa ya? Alat kelamin ya. <laughs> ya beliau dokter spesialis kulit dan alat kelamin Tanusliyah bil Mansurah di kota Mansurah. Lil ummahat untuk para ibu nasihat-nasihat kesehatan e, berkenaan dengan masalah kulit. Awalan yang pertama ihtimam perhatian dengan kesehatan jasmani si ibu dan kesehatan kejiwaannya. Ini adalah awal yang hakiki untuk perhatian dengan sehatnya fisik anak dan kejiwaan anak secara umum. Kalau ibunya sakit, ah, anaknya nanti ikut-ikutan sakit ah, karena tidak terawat. Ya, psikologi ibu yang juga tidak stabil itu juga berpengaruh pada anak. Ya maka tugas bapak adalah membuat nyaman ibu senyaman mungkin. Babi ya. sehati jildihi dan nanti akan menyebabkan sehatnya kulit dan rambut ya, anak secara khusus dan kesehatan kulitnya dan e, rambutnya bisifatin khusus secara khusus sebelum dan setelah kelahiran. Kulit anak dan hal-hal yang mengiringinya yaitu rambutnya dan kukunya dia adalah cermin yang akan menggambarkan keadaan badannya dan kesehatannya. Maka jadi layak bagi ibu untuk muta, mutabaah. Mutabah itu mengecek, memantau, mulahadah memperhatikan perubahan apapun pada kulit, rambut dan e, kuku anak. Kebersihan anak. Wajib atas ibu untuk perhatian memandikan anak secara rutin untuk menjaga kesehatan kulitnya dan e, anggota badannya dengan kesehatan yang bagus. Wal after yang terbaik iman selalu menggunakan air hangat alma al-fatir. Walaisa al-istimam dan bukalah mandi itu sendiri sebab ya, anak terkena dingin namun yang jadi sebab hakiki anak kedinginan setelah mandi itu bukan karena mandinya. Namun karena tidak dikeringkan kulitnya. Tidak diandui. Nah, itu yang bikin kedinginan. Bukan mandinya yang bikin kedinginan. Enggak diandui itu yang bikin kedinginan. Demikian juga tidak dikeringkan rambut kepala si bayi secara baik. Atau anak itu kedingin karena ta'arud terpapar arus udara karena dibawa keluar rumah. Wa ansabul mawaid dan waktu yang paling cocok untuk mandinya bayi ya, di sini katakan adalah pertengahan siang atau di sore hari. Dan disarankan agar mandi tersebut di kamar tidur si bayi. Wayakunu al-hamam qabla radha'ah dan hendaknya al-hamam, hamam di sini artinya mandi. Hamam mana asalnya kamar mandi, namun bisa artinya mandi itu sendiri. Dan disarankan agar mandi itu sebelum disusui. Sebelum penyusuan. Hatta la tata athar. Supaya e, ma'idatu supaya lambung si bayi tidak terpengaruh biharokatihi dengan gerakannya khilal al hamam selama mandi sehingga dia memuntahkan susuannya jika mandi itu badah setelah penyusuan dan mungkin bisa digunakan beberapa sampo khusus bayi yang itu tidak perih di mata indah tasarub ilaiha ketika sampo itu mengenai mata di antara manfaatnya supaya bayi tidak membenci mandi. <laughs> ya, kemudian demikian juga wajib bagi ibu untuk memperhatikan pakaian e, bayi jafah dia pastikan selalu dalam keadaan kering dan bersih bi istimrol secara terus menerus hatta tata janab sehingga bisa menjauhi terjadinya radang kulit demikian juga pampers yang terlalu lama itu bisa menyebabkan radang yang dibuktikan dengan merah-merah. Nah ini nggak tahu ini uh, kafulah ini iltihab ya, iltihab tentu radang mentekoh daerah kafula. mungkin yang eh, kita lihat lebih koyak untuk menjaga daerah tersebut yajibu wajib menjadi penggunaan pakaian dalam al masnuah yang terbuat minal alyaf dari serabut buatan atau sesuatu yang lain yamna yang menghalangi jafaf keringnya al-balal basah wayamna dan menghalangi tahwiyah peredaran udara ini maksudnya ya berarti kafulah daerah bagian dalam badan ya. Di anak kota dur al jilda. Karena hal ini membahayakan kulit. Bahaya yang bersifat langsung. Ka'ayahdus, semisal yahdus terjadi minha gara-gara tadi serabut buatan itu mungkin pampers ya pampers yang e, harga murah itu kan cuma serbuk kulit ini bukan kapas hasasiyah lamsiyah maka dia akan mengalami sensitif sentuhan min mukawanatiha dari uh, mukawanatiha al-sinaiyah unsur-unsur pembuatnya yang itu buatan au annaha tusabib atau dia menyebabkan sedikitnya tahwiyatul makan sirkulasi udara wa su'ubatu tabakhur dan sulitnya uh, eh, atabakhur tabakhur itu berubah menjadi asap ya, penguapan ma'a wujudil bakteria ya, ditambah adanya bakteri wal fatriyat dan parasit fatahdus maka terjadilah al iltihabat radang fi hadil mantiqah di daerah ini di wilayah ini walihada oleh karena itu minal mustahab di antara hal yang dianjurkan menggunakan kafulah. Ini, artinya atau di dalam kurung ini kafulah diartikan dengan lafah, lilitan qatniyah dari kapas. Wa dan menggantinya secara terus menerus hingga tabtallu ketika basah Ini apa kira-kira ini? Ini popoknya mungkin ya. Ini ya. Wah mungkin dan mungkin menggunakan ah, ini Rasul bermajinat al uh, nggak tahu ini uh, eh, al mukhaffaf yang telah diringankan telah dibuat ringan ingda istibdalil malabis muballalah ketika mengganti pakaiannya yang basah. Ketika dia pakainya basah diganti maka sebelum diganti dikasih apa cairan yang disebut dengan Rasul mubarnajat e, barjanat